السؤال الذي يليه بارك الله فيكم ما معنى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه <coughs> ولا يخرج شيء عن مشيئته عز وجل لا طيب، يخرج شيء عن مشيئته طيب pertanyaan berikutnya <coughs> dari apa? Dari perkataan pengarang kitab ini, apa makna apa namanya apa makna daripada perkataan beliau wala yakhruju syai'un an masyiati bal murad bihadza apa yang dimaksud dengan perkataan beliau ini Naam zid man yazid أي لا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى فمشيئة العباد تحت مشيئته عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Baik, maknanya adalah bahwasanya ya segala sesuatu tidak akan keluar daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang terjadi semuanya itu berdasarkan kehendak daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. فلا يخرج شيء سواء كان من الجن أو الإنس أو الملائكة عليهم السلام أو الحيوانات أو أي شيء لا يخرج عن مشيئة رب العالمين عز وجل فكلهم مقهورون ومشيئتهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى طيب dan segala sesuatu tidak akan keluar daripada masya Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu yang muncul daripada jin atau manusia atau para malaikat atau apapun, semuanya telah merupakan berdasarkan dengan ketetapan yang apa yang disesuai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في درس اليوم مزيد إيضاح في هذه المرتبة وهي المشيئة الكونية Baik, insyaallah pada hari ini kita akan apa namanya lebih akan menerangkan tentang perkara ini. السؤال الذي يليه بارك الله فيكم هل يضاف الشر إلى رب العالمين عز وجل Baik, pertanyaan yang berikutnya apakah disandarkan kejelekan bagi Allah Subhanahu wa taala? نعم أحسنتم لا يضاف الشر إلى رب العالمين عز وجل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في مسلم والشر ليس إليك Baik. Jawabannya tidak. Ya, kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah apa yang datang dari Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Wasyarru laisa ilaihi." Kejelekan itu tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. إذا فما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعليمه للحسن بن علي في الدعاء وقني شر ما قضيت Kemudian apa pula maknanya dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada cucu beliau Hasan ya pada doa kunut wakini syarra ma qadait ما المراد بهذا والشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى هنا في الحديث وقني شر ما قضيت Baik, kata beliau sementara kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqini syarra ma qadait." Itu jauhkan lindungi dari kejelekan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم في الحديث دلالة واضحة أن الشر إنما هو بالنسبة للمقضي قال الشر ما قضيت ما قضيت انظر للمقضي أما قضاء رب العالمين سبحانه وتعالى فكله خير طيب dalam hadis ini jelas sekali ya bahwasanya kejelekan itu apa itu ya dihindarkan dari kejelekan apa apa yang itu untuk makhluk maksudnya وقد ضربنا لذلك أمثلة بارك الله فيكم كالمرض قضاه الله سبحانه وتعالى على عبد من العباد فقضاء الله عز وجل خير وقضاه جل وعلا لحكمة عظيمة لكن بالنسبة لهذا المريض وما يجده من أوجاع وحمى وآلام بالنسبة له شر Baik. Contohnya kata beliau seperti penyakit. Penyakit itu <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dengan hikmahnya. Karena di belakang daripada hikmah ini bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian adapun ya, yang apa namanya yang berkaitan dengan orang yang sakit tentu dia akan merasakan rasa sakit tersebut. Ya, derita yang dialami dari penyakit yang dia dapat apa yang dia eh, di dalamnya ya, yang dia merasakan penyakit tersebut. Adapun apa nah, hikmah daripada sakit ini itu adalah kebaikan baginya. Bisa jadi dengannya bisa mem, apa, menyebabkan taubatnya atau ampunan dosa-dosa baginya. وإذا نظر المريض إلى عاقبة المرض وجد أنها خير له وذلك أنها تكون تطهيرا لذنوبه ومعاصيه وتكفيرا له أيضا تكون سببا لرجوعه وتوبته إلى ربه Kemudian apabila kita lihat daripada akhir daripada perkara ini, dampaknya itu bisa membawa kebaikan bagi orang yang sakit tersebut. Yaitu apa? Penghapusan atas dosa-dosanya. Kemudian juga mungkin bisa apa menyebabkan penyakit itu bertobatnya dia kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dia meninggalkan ketaatan. ثم تطرق المصنف رحمة الله تعالى عليه الشارح محمد بن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة هامة وهي مراتب الإيمان بالقدر أو أن القدر لا يتم إلا بأربعة أمور Kemudian apa? Iman terhadap qadar itu tidak akan sempurna kecuali ter, apa, tersusun di dalamnya apa? Empat perkara. هذه الأمور الأربعة أولا العلم ثانيا الكتابة ثالثا المشيئة رابعا الخلق والإيجاد هذه بالجملة Baik, adapun secara jumlah daripada perka, empat perkara ini yang pertama adalah ilmu. Kemudian al-kitabah. Kemudian al-masyiah. Kemudian al-khalq wal ijab. Al-ula al-ilm ay anna Allah Subhanahu wa ta'ala alima dzalika azalan. Yang pertama yaitu ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara selama-lamanya. الثانية الكتابة أن الله عز وجل أمر القلم فكتب ذلك ما ما الصوت أو آه، أزل دول كالا طيب الثاني الثاني الثانية بارك الله فيكم وهي الكتابة أن رب العالمين عز وجل أمر بكتابة ذلك فكله مكتوب في لوح محفوظ طيب yang kedua berkaitan dengan kitabah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua kejadian-kejadian di dalam Lauhul Mahfuz. Al-amr tsani al-masyi'ah anna kull shay'in tahta masyi'atihi subhanahu wa ta'ala وما شاءه سبحانه وتعالى كان Baik. Yang ketiga berkaitan dengan masya ma, apa? Masyiatillah itu kehendak Allah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. الأمر الرابع بارك الله فيكم هو الخلق والإيجاد أن الله سبحانه وتعالى خلق وأوجد ما هو كائن Baik. Kemudian yang berikutnya keempat tentang apa penciptaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. والآن تنبه وركز معي بارك الله فيك حتى تفهم الآن حاصل هذا الأمر وهو علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء فالكتابة وهي الأمر الثاني كانت على وفق ذلك العلم لكتابة ذلك العلم Baik, hasil daripada empat perkara ini yang pertama ilmu. Bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kitabah, yaitu mencatat. Ya bahwasanya apa yang dicatat ini itu hasil daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. ثم المشيئة على وفق ما سبق على وفق ما تقدم من العلم وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ kemudian masyiah itu apa? Hasil daripada dua yang telah lalu, ilmu Allah dan juga apa? Dan juga eh, kitabah yang dan juga apa? penulisan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. أعطيتهم هذه المعلومة أن المشيئة على وفق ما تقدم من علمه وما هو مكتوب أعطيتهم Baik, yang ketiga kata beliau bahwasanya masyiah itu itu hasil daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. ثم الخلق والإيجاد ما خلقه سبحانه وتعالى وأوجده فإنه على وفق ما تقدم من ما سبق في علمه وكان مكتوبا في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده عز وجل فخلق وأوجد على وفق ما سبق طيب Kemudian yang keempat yaitu tentang penciptaan dan pengadaan. Ini juga hasil daripada tiga yang telah lalu. Apa-apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian telah tercatat di Laufil Mahfuz dan juga Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka itu akan terjadi. فمثلا حفظكم الله نحن ندرسكم الآن ركز بقدر الله عز وجل Baik, contoh kata beliau, ya, kami mengajarkan kalian saat ini itu apa? Itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. ونحن الآن بين يديكم في إندونيسيا من أهل اليمن. طيب sekarang kami kata beliau yang berada di depan kalian berasal dari negeri Yaman. فانظر إلى هذه المراتب الأربع. علم الله أزلا قبل أن يخلق الخلق أن هذا أني سآتي إلى هنا فأجلس مع هذه الوجوه الكريمة ونبلغ العلم Baik. Kata beliau, kami duduk di sini itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan ilmunya yang telah lalu. Ya, yang mana kami duduk di depan wajah-wajah yang mulia ini. وهذا من علمه مكتوب في اللوح المحفوظ هذا الأمر مكتوب في اللوح المحفوظ Baik, kemudian perkara ini itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah tertera, yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. وهذا الأمر شاءه سبحانه وتعالى أن يكون وأن يقع في الكون لأنه لو لم يشأه سبحانه وتعالى لما كان لكن سبق علمه بهذا وخط في اللوح المحفوظ فشاءه على ما سبق في علمه وما هو مسطر في اللوح المحفوظ Baik. Dan perkara ini itu telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya telah dilalui oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan Betul. ثم المرتبة الرابعة بارك الله فيكم الأمر الرابع أن الله عز وجل أوجده وخلقه على وفق ما سبق في علمه وعلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وعلى ما شاءه سبحانه وتعالى فهذا الأمر تشاهدونه بين يديكم Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? menciptakannya dan mewujudkannya Ya, yang mana semua ini dihasilkan dari tiga perkara yang sebelumnya, yaitu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian perkara ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengajarnya kami di depan wajah-wajah yang mulia ini. Idzan naqul nahnu nudarrisukum biqadari azza wa jalla. Al-qadar arba'a umur kama taqaddama fi darsina. Baik. Maka kami kata beliau mengajar kalian ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang empat ini. Yaitu dengan ilmunya, ya, dengan sesuatu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lauh mahfud, lauhil mahfud, kemudian pula kehendaknya dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dan menciptakannya. Wa fi jami'il umur wa fi kulli syai'in qaddaraha Allah azza wa fa'ala hadha al-tafsil Dan perkara ini juga berlaku kepada seluruh ya sesuatu yang terjadi Ya seperti perincian yang telah kami jelaskan kata beliau. ونضرب لذلك مثالا أنت متزوج ولك أولاد بقدر الله عز وجل Baik, kemudian beliau menggambarkan contoh yang lain. Ya, Allah apa kalian menikah, kemudian Allah mentakdirkan bagi kalian apa? Anak. وأنت من بلد وزوجتك من بلد آخر Baik. Sementara engkau dari negeri yang lain dan istrimu mungkin dari negeri yang lain. قد يقول لك قائل لماذا تزوجت من ذلك البلد البعيد تقول قدر الله عز وجل Ya, terkadang mungkin orang bertanya, kenapa engkau menikahi wanita dari negeri ini? Maka dia menjawab apa? Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. تفصيل ذلك علم الله أزلا علم أزلا أنك ستتزوج بتلك المرأة انظر فكان ذلك مكتوبا في اللوح المحفوظ انظر فشاءه سبحانه وتعالى شاء هذا الامر انظر ثم اوجده سبحانه وتعالى وخلقه فكان في الكون على وفق وعلى ما سبق في علمه وكان مكتوبا في اللوح المحفوظ وعلى ما سبق في مشيئته وعلى ما شاءه عز وجل. طيب. Tayolah perkara ini kata beliau, Ya, menikahnya engkau dengan wanita, wanita tersebut itu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki pernikahanmu dengan wanita tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dan menciptakannya ya sesuai dengan hasil daripada tiga perkara yang terdepan. وبعد هذا الإيجاز بارك الله فيكم والإيضاح مع ضرب المثال يتضح إن شاء الله جل وعلا درسنا وكلام الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه دار dari penjelasan ini maka Pak نكتفي بشرح وبعد هذا الإيجاز والإيضاح وضرب المثال يتضح لنا كلام الشيخ العثيمين الآن الذي سنقرأه في الكتاب طيب dari apa yang telah kami gambarkan dan kami terangkan ya ten- dari contoh-contoh maka akan jelas bagi kalian insyaallah apa yang akan diterangkan oleh Syekh Thaimin yang akan kita baca قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور ثم ذكر هذه الأمور الأربعة Baik, kemudian Syekh Thaimin hafizahullah rahimahullah taala berkata, "Wal iman bil qadar la yatimmu illa bi, bi arba'ati umur." Iman terhadap qadar tidak akan sempurna kecuali terpenuhi empat perkara. الأول الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق Yang pertama bahwasanya iman itu apa ber- mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik secara keseluruhan ataupun secara terperinci. بمعنى Bi'ilmin. Ya dengan ilmunya yang telah lalu. فعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء يعلم ما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن إن كان كيف يكون طيب dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu meliputi segala sesuatu yang akan terjadi dan sebab terjadinya وما لم يكن إن كان كيف يكون dan apa yang tidak terjadi dan bagaimana terjadinya بمعنى لو كان فيهما آلهة مع الله كيف سيكون هذا لا يكون لكن يعلم الله عز وجل ما لم يكن إن كان كيف يكون Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi dan sebab terjadinya, kemudian apa yang tidak terjadi dan bagaimana terjadinya. قال لقوله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب هذه الآية إلى هنا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض هذا الأمر الأول من مراتب الإيمان بالقدر إن ذلك في كتاب هذا الأمر الثاني وهو الكتاب كما سيأتي معنا إن ذلك على الله يسير طيب dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya sungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika fi kitab, sungguhnya demikian itu telah ada dalam kitab. Nah, ini perkara yang kedua itu tentang kitabah tadi. Qala rahmatullahi taala alaihi ats-tsani anna Allah kataba fil lawhi al-mahfuz ay ma sayakun كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء Baik. Kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah mencatat di Lauhil Mahfuz apa-apa yang akan terjadi, perkara-perkara yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ketetapan segala sesuatu. فكل شيء كائن هو مكتوب في اللوح المحفوظ Kemudian segala sesuatu yang terjadi maka itu telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. لقوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الخلق والخليقة Baik, kemudian <clears throat> firman Allah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma min musibatin fil ard" dan tidaklah musibah yang menimpa bumi itu wala fi anfusikum tidak pula pada diri-diri kalian illa fi kitab kecuali telah ada ketetapannya dalam kitab. Min qabli an nabru'aha sebelum kami mewujudkannya yaitu menciptakannya. Min qabli an nabra'aha ثم bara'aha subhanahu wa ta'ala wa khalaqaha jalla Sebelum apa namanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Idzan maktub thumma sya'ahu faawjadahu wa khalaqah. Baik. Asalnya ada sesuatu itu telah tertulis, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, kemudian Allah menciptakannya. قال ولقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله قدر مقادير الخلق انظر قبل ان يخلق السماوات والارض قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين هذا عندك طيب دليلنا بخمسين ألف سنة Baik, dalilnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mentakdirkan segala ketetapan makhluk sebelum ya Allah Subhanahu wa taala yakhluqu as-samawati wal ard sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bi khams bi khamsina alf dengan jarak ribu tahun jadi sebelum apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa menetapkan ketetapan pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala apa sebelum menciptakan langit dan bumi Allah telah menetapkannya ya dengan jarak 50 ribu tahun. وقد جاء الحديث كتب الله مقادير الخلق انظر كتب فعندئذ يتضح لنا هذا الأمر وهو الكتابة Baik. Dalam dalam hadis yang lain telah datang bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah katabal maqadirul harb." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan makhluknya. إذا اتضح لنا بهذا أولا أن الله عز وجل علم ذلك أزلا ثانيا أن ذلك مكتوب أن الله عز وجل كتب ذلك فهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بكم بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى الحكيم جل وعلا Baik. Oleh sebab itu jelaslah bagi kita bahwasanya apa sesuatu pun tidak sesuatu, sesuatu pun terjadi kecuali itu apa berdasarkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah apa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu itu apa namanya telah ditulis sebelum apa? Sebelum 50 ribu tahun. Apa 50 ribu tahun? Telah ditetapkan sebelum 50 ribu tahun. ثم كان ماذا ثم شاءه فخلقه سبحانه وتعالى على وفق ما سبق في علمه وعلى وفق ما هو مكتوب Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya ya sesuai dengan kehendaknya. Ya, yang dihasilkan daripada ilmu Allah dan juga apa? Yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى الثالث انه لا يكون شيء في السماوات والارض الا باراده الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى Baik, kemudian yang ketiga kata beliau, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard. Sungguhnya tidak akan terjadi sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi kecuali ya berdasarkan kehendak Allah dan kemauannya. قال ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة يهدي من يشاء برحمته انظر دائرة بين الحكمة والرحمة dan juga kehendak Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya itu berputar antara rahmatnya dan hikmahnya. Fayahdi man yasha'u bi rahmatih wa yudhillu man yasha'u bi hikmatihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya, demikian pula menyesatkan bagi siapa yang dia kehendaki dengan hikmahnya. Hadakallahu azza wa jalla lil Islam was sunnah Hada birahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahmu, kehidayahnya kepadamu dengan Islam. Ini apa? Sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairuka dhalla anil Islam wa sunnah. Hada bihikmatillahi azza wa Sementara orang lain ya, selainmu Allah sesatkan. Dan ini sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhu biqadarillahi subhanahu wa taala. Dan segala perkara ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. وكله أيضا بمشيئته عز وجل Dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. فمشيئته دائرة بين الرحمة والحكمة Maka apa? Ke, apa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berputar antara rahmat dan hikmahnya. قال عليه رحمة الله لا يسأل جل وعلا عما يفعل لكمال حكمته وعظيم سلطانه وهم يسألون Baik, kemudian rahimahullah taala berkata, la yus'alu amma yaf'alu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanya tentang perbuatannya. Li- Likamali hikmati, karena kesempurnaan hikmahnya dan apa? kekuasaannya. قال وما وقع من ذلك فإنه أي ما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ Kemudian apa yang terjadi dari semua ini, maka ini sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz. فكل ما شاءه سبحانه وتعالى مكتوب في اللوح المحفوظ وأيضا مطابق لعلمه السابق setiap sesuatu yang terjadi maka itu apa telah tercatat di mana di lauhil mahfuz dan juga ini telah apa dilalui oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala qali qawlihi azza wa jalla inna كل shay'in khalaqnahu biqadar Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketetapan kami. ولقوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا قال فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته يرد Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya dalam Islam. Wa may yurid ayyudillahu dan barang siapa yang Allah hendak sesatkan bagi berikan kesesatan baginya, yaj'al sadrahu dayiqan haraja, maka Allah akan menjadikan dadanya apa? sesak dan sempit. والمراد بهذه الإرادة الإرادة الكونية لأنه سيأتي معنا تقسيم الإرادة إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية Baik, Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini dan kesesatan ini sesuai dengan kehendaknya. Dan yang dimaksud dengan iroda di sini adalah iroda kauniyah. Karena iroda itu ada dua, iroda kauniyah dan iroda syariah. قال الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى لا خالق غيره ولا رب سواه جل وعلا لقوله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا Kemudian yang keempat, anna kulla syai'in fis samawat, bahwasanya segala sesuatu baik itu yang ada di langit atau di bumi makhlukun lillah adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ciptaan Allah. La khaliqa ghairah, tidak ada ciptaan selain Allah. wala robba siwa dan tidak ada rob selain Allah yang semisal Allah subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu takdira bahwasanya Allah subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan menetapkan dengan ketetapannya qala wa qala ay mukhbiran an Ibrahim alaihi salam wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menerangkan tentang perkataan Ibrahim Allah wallahu khaliq wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat. Idzan a'maluna ma ta'malun. Khalaqaha Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa yang kita perbuat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ولا يمكن أن نعمل عملا في هذا الكون إلا بمشيئته عز وجل dan kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan apapun kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. وإذا لم يشأه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوجد في الكون Maka apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka tidak akan mungkin terjadi di di bumi ini. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka Allah akan melakukannya. Walau syaa Walau syaa Allahu ma fa'aluh. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nah, kalau seandainya mereka hendak melakukan perbuatan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. إذا اتضح لنا بارك الله فيكم في بيان هذه الأربعة الأمور الإيمان الإيمان بالقدر ولا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة Baik, sekarang kita telah selesai daripada perkara ini. Dan apa? Perkara-perkara yang telah kita sampaikan itu tidak akan lepas daripada empat perkara yang telah dijelaskan. وهذه الأمور كما تقدم باختصار أولا العلم ثانيا الكتابة ثالثا المشيئة رابعا الخلق والإيجاد Baik, adapun perkara empat ini yang telah kita lalui, ya kita apa namanya sampaikan secara ringkas. Yang pertama adalah ilm, yang kedua adalah kitabah, yang ketiga adalah apa? Masyiah dan yang keempat adalah al-khalq wal ijabah. Wal ijabah. Ijadah wal wal khalq wal ijadah. أما الأولى العلم تقدم معنا وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ذلك أزلا Adapun yang berkaitan dengan ilmu seperti yang telah lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang telah lalu. أما الكتابة فما علمه سبحانه وتعالى مكتوب في اللوح المحفوظ Adapun yang berkaitan dengan kitabah bahwasanya apa yang diketahui apa apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu tertulis di Lauhil Mahfuz. وأما المشيئة فعلى ما سبق في علمه على وفق ما سبق في علمه وما هو مكتوب في اللوح المحفوظ Adapun masyiah itu apa yang dihasilkan dari kedua yang sebelumnya yaitu ilmu dan apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Wa ammal khalq wal ijad fa ala ma sabaqa fi ilmihi wa huwa maktubun fi Lauhil Mahfuz wa sya'ahu subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan khalq penciptaan ya, itu sesuai dengan apa yang telah lalu dari tiga perkara tersebut. Itu adalah ilmu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhil Mahfuz, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut terjadi. Wa majmu'u hadhihi al-umuri al-arba'ah naqul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Dan seluruh kesimpulan daripada perkara ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu dan apa Allah me, apa namanya berbuat apa yang dia kehendaki. Ala dzalika tafsil المذكور sesuai dengan perincian yang telah kita sebutkan. وإنما أعدنا بارك الله فيكم لهذا وقدمنا له تمهيدا لأن هذه مسألة لأنها مسألة هامة جدا إذا فهمتها أرتحت نعم واستطعت أن ترد على أهل الأهواء والبدع Kata beliau, kenapa kami paparkan perkara ini? Karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Apabila engkau memahami perkara ini, maka niscaya engkau akan mampu untuk membantah ahlul bid'ah dan ahlul hawa. نسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير